السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Kita senantiasa memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dia berikan kepada kita. Mohon ampun kepadanya atas segala dosa yang kita lakukan dan hanya meminta pertolongan kepada Allah karena memang la haula wala quwata illa billah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Terkadang kita lupa tatkala berbuat dosa. Seakan-akan dosa yang kita lakukan tidak memiliki pengaruh buruk untuk kita. Sehingga kita terus melakukan dosa itu tanpa kembali kepada Allah. Padahal setiap dosa itu ada hitungannya. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah subhanallah jemaah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah harus sering-sering bersyukur kepada Allah tatkala orang-orang masih percaya dengan tahayul tatkala orang-orang masih memberikan sesaji kepada penunggu-penunggu Allah memberikan hidayahnya buat kita sehingga kita bisa bertauhid kepada Allah memberikan pengabdian kita hanya kepada Allah maka orang yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Walaupun iblis telah bersumpah. Tapi dia dalam sumpahnya mengatakan. La'uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua hamba. Kecuali sedikit. Illa qalid yang tidak dapat disesatkan oleh iblis dan mereka adalah orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalla. Dan Rasul senantiasa meminta petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal qina. Dan sebaliknya mereka yang tersesat dalam kehidupan ini. Kita sedih jemaah. Melihat saudara kita tersesat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memerangi orang-orang yang mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesian mereka. Itu ujian buat kita. Tapi jangan lupa bahwa yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Jalla Jalaluh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dakwah beliau penuh dengan tantangan. Beliau disiksa, beliau diusir. Beliau berdoa memohon kepada Allah agar salah satu dari pemimpin orang kafir Quraisy itu dimasukkan ke dalam agama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaih au bihaddil umarain ilaih. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Rasul tahu bagaimana Abu Jahal ini memerangi dakwah Islam. Tapi Rasul SAW tahu ada kekuatan di balik Abu Jahal. Rasul tahu sallallahu alaihi wasallam bagaimana bencinya Umar bin Khattab pada waktu itu dengan Islam. Bahkan dia niat berazam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal itu tidak menghalangi kita untuk memohon kepada Allah agar Allah menguatkan Islam dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang kuat, para pejabat, para pemimpin agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena mereka yang disesatkan tidak satupun yang dapat mengembalikannya ke jalan Allah. Minta sama Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Lahul mulk. Baginya segala kepemilikan. Terkadang kita merasa memiliki. Tatkala duit kita berlimpah, harta kita berlimpah. Sejatinya yang kita miliki adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Sandal kita tuh, ada yang taruh sandal di sana. Ada yang pernah kehilangan sandal? Sering. Masya Allah, enggak lah jemaah. Masa? Enggak insya Allah. Tapi terkadang kita balik ke sana, enggak ada sandal kita. Jangan sandal nyawa kita kalau mau Allah ambil, Allah ambil. Lahul mulk. Baginya segala kepemilikan. Walahul ham. Baginya segala pujian. Yang pantas dipuji hanya Allah. Terkadang nih kita manusia. Manusia. Ingin dipuji. Ingin disanjung. Ingin. Masya Allah. Tapi kita harus mengingatkan diri kita. Kalau semua orang memuji kita. Semuanya memuji kita tapi Allah benci sama kita, nggak ada gunanya. Pujian-pujian orang di koran, mungkin di televisi, mungkin di internet. Kau perlu tanyakan, Allah muji engkau enggak? Apa gunanya? Tatkala Allah membenci kita di tengah-tengah liputan pujian manusia, nggak ada gunanya. Lahul hamd baginya segala pujian. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu berbuat apa saja. Subhanallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أرسله الله رحمة للعالمين Dan saya bersaksi bahawasanya Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba utusan Allah yang diutus rahmatan lil alamin. Ada yang telepon, jemaah Rahmatan lil alamin. Beberapa waktu yang lalu di Prancis kalau nggak salah ya, masih hangat orang-orang yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka nggak kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengetahui bagaimana kasih sayangnya terhadap seorang anak. Bagaimana kasih sayangnya untuk seorang burung. Bagaimana kasih sayangnya untuk istri-istrinya. Bagaimana kasih sayangnya untuk orang-orang tua yang kafir. Untuk pendeta-pendeta. Kalau mereka tahu dengan izin Allah mereka akan cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kasihan. Tatkala melihat orang-orang membenci kekasih Allah, membenci manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, suruh mereka cari manusia yang akhlaknya seperempat dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kepada kita Tatkala orang-orang yang memerangi beliau di kota Mekah yang mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan sampai terluka kakinya. Mereka hendak membantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah membuka cahaya-cahaya Allah ke sana dikumpulkan tuh orang-orang kafir tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma dhannukum bi?" Perkiraan kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Yang bertahun-tahun memusuhi, yang bertahun-tahun memerangi. Apa kira-kira pendapat kalian? Apa kata mereka? akhun karim. waktu akhin karim. Orang Arab jahiliyah tahu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan saudara yang mulia dan anaknya saudara yang mulia. Mereka melihat Rasul SAW Alaihi Wasallam sejak kecil, sejak dilahirkan, sejak mengembala kambing, sejak menikah dengan Khadijah. Mereka tahu Rasul SAW Alaihi Wasallam tidak didatangkan dari negeri negeri luar. Beliau tumbuh di situ besar. Tapi ternyata mereka perangi dan mereka tahu dengan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada semua yang jadi tawanan pada waktu itu. Beliau mengatakan, Ilhabu fa'antum tulaqa. Kalian silahkan pergi semuanya. Kalian bebas semuanya. Itu Rasulullah wasallam. Pantas kalau ada orang yang tidak mengenal Rasul SAW kemudian membencinya karena tidak tahu. Dan dari dulu tak kenal maka tak sayang. Allahumma salli wa sallim ala hadzal hadis. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu senantiasa kau curahkan untuk kekasihmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Ada yang bisa nyebutin istri Nabi sembilan? Sembilan jemaah. Tuh, ada di sini. Nih hadiahnya ada banyak nih. Antum kalau ada hadiahnya baru mau jawab. Hadiah hadiahnya mah, masya Allah baru ada yang angkat tangan kasih hadiah aja mah. Masya Allah, masya Allah. Fadl. Khadijah, Ummu Salamah, Saudah, Hafsah, Aisyah, Zainab, Zainab, Zainab, Zainab, siapa Zainab, Jahsh, sama yang satunya Nah, Allah apa. Terus Sofia Maimunah udah sembilan tuh. Barakallahu fikum. Anak kasih yang besar buat antum. Insyaallah 101 resep. Masya Allah jemaah. Mungkin orang berpikir zat kan nggak terlalu penting zat ngafalin itu zat. Nggak penting jamaah. Memang nggak masuk rukun Islam, nggak masuk rukun iman, nggak masuk jamaah. Tapi itu ibu kita mereka itu. Ibu kita. Nggak pantas seorang anak nggak kenal sama ibunya. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman maka paling nggak kita baca tuh tentang isi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita kenal dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga sholat itu bersambung untuk putra putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah udah banyak yang kenal sama putra putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang menjawab sebelah kanan sini Masya Allah Fadl Ibrahim Fatimah yang laki dulu lah jangan campur-campur. Ibrahim Abdullah Masya Allah. Qasim, ya, laki-laki, perempuan laki. Terus, Masya Allah. Mau dikasih nggak hadiahnya jemaah? Hah? Kasih nggak apa-apa. Kalau antum bilang kasih, ya kasih nggak apa-apa. Siapa yang mau jawab lagi nih? Masya Allah. Yang belakang lah, anak mau kasih jawab lah. Kasihan yang belakang. Oh ada yang belakang jauh tuh, ya. Nggak boleh nyontek ya. Karena lihat kalau lihat ke bawah tuh. <laughs> nah, apa you. <laughs> Nah, berapa detik kita kasih cuma? Siapa? Gak apa-apa, keluarin suaranya. Zainab. Ab Abdul. Gak dengar aja mantung yang situ. Zainab, terus Abdul. Ada Abdullah tadi itu. Nah, terus. Gak apa-apa, biar. Ini karena banyak orang, subhanallah jemaah. Bayangkan antum. Kita kadang-kala tahu. Tatkala dalam kondisi tertentu, kita nggak bisa jawab. Seperti orang dalam kuburan jemaah. Dia tahu dengan jawaban, Man Rabbuk, Rabbi Allah. Man Nabiuk, Muhammad SAW. Madinok Islam. Tapi bagaimana tatkala malaikat dengan wajah yang sangat menakutkan itu bertanya kepada kita mendudukkan kita dan bertanya marrobu. Namanya ditanya salah-salah dia kena. Masya Allah. Nah, Papa, masih ingat? Zainab? Abdullah? Nggak apa-apa nih, ada buku di sini antum baca nanti. Anak sebutin di dalam situ anak-anak Rasulullah. SAW. Kirim. Barakallahu fikum siapa putra putri Rasulullah SAW? Abdullah, Al Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Masya Allah, antum seharusnya dapat hadiah semua jemaah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Dan semoga salawat itu bersambung untuk sahabat-sahabat rasulullah Sallallahu Yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Terus apa lagi? Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan Zubair bin Awam. Sepuluh orang yang Rasul SAW beri kabar untuk masuk surga. Alhamdulillah saya melihat sudah ada buku terjemahannya tentang sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Baca. Kita ingin masuk surga. Ternyata berat masuk surga. Harus ada perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Dan antum jangan berhenti di satu pintu tatkala hendak masuk surga. Apa tema kita hari ini? Jangan berhenti di satu pintu. Subhanallah. Ada berapa pintu surga? Ana mau tanya yang bisa jawab, Ana kasih hadiah sama namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Pintu surga ada delapan kan? Enam, silahkan. Namanya. Wah, kalau jumlahnya <laughs> Eh, ada yang mau jawab. Nah, Fabel. Bapak Rayyan. Apalagi mah, wah, <laughs> masa delapan jawab satu. Mas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum kita bicara tentang pintu itu ada yang perlu kita bicarakan. Manusia itu diciptakan beragam dan tidak seragam. Tahu maksudnya? manusia itu diciptakan beragam dan tidak seragam. Bahkan anak yang dilahirkan dari satu rahim yang sama belum tentu sama kecondongannya. Sama tuh kembar. Dua-duanya Masya Allah. Laki umpamanya. Tapi keduanya pasti ada perbedaan. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Tapi itulah manusia. Dengan hal itu, kita melihat di dunia ini berbagai macam pekerjaan. Tidak cuma satu pekerjaan. Ada orang yang menjadi montir, jadi mekanik. Ada orang yang jadi supir. Ada orang yang jadi kuli bangunan. Ada orang yang jaga toko bangunan. Tidak semuanya itu memiliki kecondongan yang sama. Dan dengan itu kita lihat pintu surga ada delapan. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hari ini kita ingin merenung sebuah hadis ini. Karena sebagian orang dia maksa berhenti di satu pintu surga. Maksain dia di situ. Tapi ternyata dia seharusnya nggak di situ. Nggak bisa dia lama-lama di situ. Dia punya semangat tapi ternyata tidak dibuka pintu yang itu. Ada pintu lain yang seharusnya dia masuk dari sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah, hadza khair." Barang siapa yang bersedekah menginfakkan dua pasang tuh kuda atau onta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga yang mengatakan ini perbuatan baik wahai hamba Allah wahai Abdullah yang kau lakukan adalah perbuatan baik kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah Barang siapa yang dia ahli sembahyang, tekun sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Bukan sholat yang lima waktu. Karena kalau sholat yang lima waktu semuanya wajib. Tapi mereka yang tekun sholat. Yang sholat duhurnya ya paling enggak delapan rokaat atau sepuluh rakaat. Qobliyah empat, ama zuhur, ama ba'diyah dua tuh. Nggak pas-pasan jadi sholatnya Masya Allah. Qobliyah subuh dia sholat, duha dia sholat. Sholat malam nggak pernah ditinggalkan. Selalu dia sholat. Maka dia akan dipanggil dari pintu sholat ketika itu. Dan sebagian orang nggak bisa. Ustaz Ana yang lima waktu aja itu udah berat. Kadang-kala masih telat. Ada orang yang seperti itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, وَمَنْ kana min ahli jihad, دُعِيَ مِنْ babil jihad." Subhanallah, di surga itu ada pintu khusus yang namanya babul jihad ada orang-orang yang memang hidupnya selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mati di medan perang, tapi karena dia tekun berjihad di jalan Allah, niscaya akan dipanggil dari pintu jihad. Kita lihat Khalid bin Walid. Ada yang kenal dengan Khalid bin Walid? Subhanallah. Khalid bin Walid itu harta yang paling istimewa punya dia adalah kudanya, pedang dan tamengnya. Tuh. Dia mati itu yang dia tinggalkan. Tapi Khalid bin Walid apakah mati di medan perang? Subhanallah. Khalid bin Walid ketika hendak meninggal dunia dia mengatakan la namat ayunul jubana. Semoga enggak bisa tidur tuh orang-orang yang pengecut. Khalid mengatakan Mamin mau mawdi'i shibrin fi jasadi. Di tubuhku ini tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di sana ada bekas pedang, tombak dan panah. Khalid bin Walid bukan jagoan karena dia kebal jemaah, bukan. Jangan dikatakan, oh Khalid pantas berjihad. Karena dia kebal, enggak, luka semua tubuhnya itu. Karena dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pernah dalam satu peperangan Khalid bin Walid nggak bisa turun berat, Karena dia luka di di bahunya atau di belakangnya dia luka. Disebutkan terkena bisul dia waktu itu. Dia mengatakan ha anaga. Amutu kama yamutul ba'ir. ni aku mati di atas tempat tidurku seperti onta mati. Padahal dia ingin meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah takdir Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang yang ditakdirkan mati syahid. Walaupun dia tidak di medan perang. Tapi orang-orang yang jamaah. Yang mereka memiliki keinginan untuk berjihad di jalan Allah. Untuk berperang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun dia mati di kasurnya. Dia akan ditulis sebagai syuhada. Karena niat dia. Barang siapa yang ahli berjihad maka akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang tekun puasanya. Subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita jemaah. Ada orang-orang yang kenal puasa cuma Ramadan. Habis Ramadan masih. Dia melihat orang-orang berbuka ketika Senin Kemis. Hatinya nggak terbetik untuk puasa sunnah. Ada orang-orang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah. Puasanya puasa Daud. Sebelum kawin. Nah, setelah kawin lupa aku puasa Daud. Nah, ya mudah-mudahan masih ada tuh hari-hari lama karena semuanya akan ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila salam. Allah itu memanggil kepada salam kepada semua hamba. Orang yang Masya Allah kuasanya. dan sekali lagi ini suami-suami diusahakan untuk membantu istrinya berpuasa. Ada peluang bagi suami untuk masuk dari pintu ar Kalau dia mau. Dia tahu Ramadan full. Nggak ada bolongnya dia. Tapi istrinya mesti bolong. Maka bagaimana tatkala istrinya itu hendak mengkodok puasanya, ditemenin. Kesian tuh istri-istri kita tuh. Ngomong sama istri kita, istriku, tanyain, kau udah kodok nggak puasa? Belum. Saya nah, kok kodok aku temenin puasa. Temenin puasa sunnah. Puasa Senin Kemis. Yang nggak biasa nggak bisa puasa Senin Kemis, puasa tiga hari dalam sebulan yang nggak bisa puasa tiga hari dalam sebulan, puasa sehari dalam sebulan jemaah. Ambil sehari Jadi selama sebelas bulan, berapa kali kita puasa? sebelas hari. Subhanallah. Maka usahakan. Tapi ada orang yang nggak bisa puasa. Ya udah. Ada pintu lain. Ada babu sodakok Pintu sedekah dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Allahu Akbar. Ustaz, anak kalau sholat sunnah berat, Ustaz. Anak kalau suruh puasa, aduh, kalau nahan lapar anak nggak kuat. Ada. Anak kalau nahan lapar, sakit biasanya. Alhamdulillah. Apa yang kau miliki? Fulus juga nggak punya Ustaz. Ada orang-orang gitu. Sholat gak bisa, sholat sunnah maksudnya. Puasa sunnah gak bisa, sedekah gak bisa. Tenang, masih ada pintu yang lainnya cuma. Tapi babu sodakoh. Orang-orang yang diberi keluasan rezekinya. Maka tuh mungkin dia bisa masuk dari pintu sedekah. Keluarkan duitnya. Nih, anak mau masuk dari pintu sedekah. Mungkin anak kalah setengah bulan qiyamul lainnya. Mungkin anak kalah sama fulan puasanya, tapi anak mau masuk dari pintu sedekah. Terus keluarkan tuh duitnya. Dalam urusan surga ini boleh nggak kita berlomba-lomba saingan jemaah? Boleh jemaah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita seharusnya berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba bikin rumah di dunia. Berlomba-lomba bikin rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berapa bangun masjid? Alhamdulillah. Ana sampai sekarang ini baru empat masjid yang Ana bangun. Masya Allah. Langsung hati kita, Ana harus tujuh masjid Ana bangun. Boleh berlomba-lomba bangun masjid sana. Mana? Bebaskan tanah sana. Nih ada pintu sedekah. Ada orang-orang yang Masya Allah jemaah. Qiyamul Lail gak pernah bisa. Mungkin sampai mati dia nggak pernah. Qiyamul Lail gak pernah tahajud. Karena pulang kerja jam 10, jam 11 udah capek Ustaz. Bangun subuh kadang kala masih berat. Gimana? Ya inti bismillah. Mungkin ada pintu sedekah itu buat engkau. Sedekahkan bisa. Setelah Tatkala Rasul, berapa pintu disebutkan di sini? Empat kan? Padahal ada delapan. Nanti kita lanjutkan. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini, beliau ditanya oleh Abu Bakar Siddi. Abu Bakar bertanya kepada Rasul SAW, di abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma ala man du'ya min tilkal abwab min barurah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Wahai Rasul SAW. Kalau dipanggil dari satu-satu pintu sih, ya satu hal yang yang biasa kan orang kan memang macam-macam tapi Abu Bakar bertanya, ada nggak Rasul yang dipanggil dari semua pintu surga itu? Ada nggak? Ini al-himmatul aliyah. Semangat yang begitu tingginya untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu darajat. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya jemaah. Orang kalau dunia subhanallah. Selalu kona'ah. Nggak usah. Kalau dunia anak nggak kona'ah. Coba antum kalau urusan dunia. Gaji sejuta kepingin? Dua juta. Oh, anda lihat ada babu sodakoh mah, Ada pintu sedekah sedang jalan tuh. Mudah-mudahan tuh antum lihat tuh. Orang biasanya kalau urusan dunia nggak pernah panah. Dia punya mobil satu, kepingin punya dua. Wajar. Dia memiliki rumah dua, kepingin tiga. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law utiya ibnu Adam wadin min dhahab" Kalau anaknya Adam itu dikasih satu lembah isinya emas, lataman nasanian. ya kepingin dapat dua. Kalau dikasih dua kepingin tiga. Dan tidak ada yang membuat anak Adam puas kecuali tanah yang masuk ke mulutnya. Kalau udah ke kuburan udah selesai. Ditinggalkan semua. Dan untuk akhirat kita biasanya kona'ah. saat Alhamdulillah saat anak puasa Ramadan aja cukup ya, Ustaz. Anak kona'ah saat anak nggak terlalu berambisi gitu kan. Allah Akbar. Untuk akhirat kita banyak aja mak. Nah, itulah yang kata Allah, Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan kalian. Lomba. Disuruh berlomba kita. Kona'ah untuk urusan akhirat nggak boleh. Makanya kalau ada soft di depan kita, ada soft di depan kita, lagi kosong. Nggak boleh kita nyuruh orang lain maju ke depan. Nih, nih surga nih depannya. Ente usahakan ente yang maju. Bukan anak telah berbuat baik saat biar teman anak yang maju. Anak kona sini. Lah, jamaah. Ini untuk urusan akhirat lomba kita. Kalau bisa ke depan, ke depan. Dan kita lihat bagaimana orang-orang berlomba. Rasulullah SAW menceritakan mereka. Andai kata di masjid itu disediakan sepotong daging atau dua potong daging di masjid daging nih orang yang soli di masjid dapat daging kayak pas idul kurban cuma kira-kira masjid full nggak cuma Allah Akbar kita lihat manusia 20 ribu sampai mati ya mah orang cari 20 ribu bagaimana ketika pembagian zakat ya mereka sampai ada yang keinjek berapa 20 ribu yang dibagi tapi untuk akhirat terkadang kita benar-benar kona'ah. Kita nggak mau lebih. Abu Bakar bertanya, ini Abu Bakar sosok manusia yang ambisius untuk akhirat. Jadi orang Islam harapan saya semuanya kaya. Tapi ingat kaya untuk akhirat dia. Abu Bakar tanya, ada nggak Rasul? Alaihi salatu wassalam yang dipanggil dari semua pintu itu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Naam, ada Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Subhanallah jamaah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma jma'na ma'abi Bakar. Ini Abu Bakar kayak gini kata Rasul SAW. Kemudian datang manusia-manusia yang mencela Abu Bakar Siddiq. Nggak kenal dia dengan Abu Bakar Siddiq bakal dipanggil dari semua pintu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Enggak ada harta yang lebih bermanfaat buat aku lebih dari hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika mau hijrah, ketika Rasulullah mau hijrah, Abu Bakar sudah menyediakan dua onta yang dikasih makan jagung sama dia sehat kedua onta. Ketika mau berangkat, datang sudah Rasul SAW ke rumahnya Abu Bakar hendak berjalan menuju ke, Madinah untuk hijrah. Katanya Rasul SAW zaman, aku mau naik onta ini, bayar tapi ya. Karena Rasul SAW ingin pahala hijrahnya nggak diampuni Abu Bakar Siddiq. Aku mau. Orang berlomba-lomba dalam kebajikan jamaah. Subhanallah. Abu Bakar kata Rasul kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hartamu, hartamu. Hartaku, hartamu," kata Abu Bakar. Nah, bisaman aku bayar. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba untuk akhirat, jemaah. Tapi memang manusia berbeda-beda. Ada orang yang bisa sholat, selalu konsisten dia dengan qobliyah ba'diyah. Ada orang yang nggak bisa, nggak apa-apa, tapi berusaha. Kemudian pintu apa lagi itu disebutkan tadi? Empat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini dia mengatakan waqa'a hadis zikru arba'ati abwabin min abwabil jannah. Di hadis tadi disebutkan empat pintu surga. Empat pintu surga. Antum apa aja pintunya? Yang tadi disebutin. Iya. Pintu sholat. Pintu apa? Sodakoh. Jihad. Pintu puasa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadol. Iya paling nggak kita ingat lah. Orang yang menuntut ilmu ada tiga. Ada yang alim, orang alim. Ada yang muta'alim. Ada yang memang belajar ngaji, dicatat. Ada yang mustami. Mustami itu yang mendengar. Kebanyakan kita mustami apa? Muta'alim. Saat kita ini ngerekam, Ustaz. Tenang. Itu kalau nyatet kuno, Ustaz. Sekarang kan modelnya udah lah cuma Karena kalau poin-poinnya ada yang perlu dicatat di nama-namanya itu paling enggak supaya ingat kita nanti itu sampai rumah nemu ketemu sama keluarga kita nih pintu surga nih ada delapan nih tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan inti mau masuk yang lewat pintu mana ya lihat semuanya kok kayaknya nggak ada semua buat ya lihat yang itu nggak ada yang dilakoni Allahu Akbar itu memotivasi kita untuk beramal jemaah ketika kita tahu pintu surga ada delapan dan kita bilang jangan berhenti di satu pintu dan jangan cari pintu lain, cuma delapan pintunya. Kalau sudah tambah satu, ada jadi pintu neraka itu. Pokoknya delapan pintunya, pintu surga itu. Ibnu Hajar menyebutkan wabakiyah minal arkan al haji. Tinggal satu dari rukun Islam haji yang belum disebutkan. Yang disebutkan rukun Islam kan lima. Yang jelas syahadat semuanya sama dalam urusan syahadat itu. Tapi dalam urusan sholat, zakat, puasa, satu lagi haji. Ada pintu haji jemaah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang umroh dan hajinya sampai 60 kali jemaah. Terkadang orang berpikir, usah. katanya nggak boleh haji berulang kali. Bid'ah tuh. Rasul SAW haji cuma sekali. Betul jemaah. Nabi berapa kali haji? Satu kali subhanallah. Kenapa beliau sekali berhaji? Karena setelah berhaji meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hajinya itu pada tahun ke-10 Hijriah. Beberapa bulan setelah haji beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikuti itu haji dengan umrah, umrah dengan haji. Fa innahuma kufra wal faqra. Kama yanfi al-kir khabath al-hadid. Atau kama qala Rasul SAW, sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghapuskan, membersihkan kekufuran dan kefakiran. Ingat kekufuran dan kefakiran. Orang kalau berangkat haji ingat sama Allah, berangkat lagi ke sana, itu perintah Allah. Apakah dalam bayangan antum haji itu gampang? barat ya mah. Kalau antum berangkat ke puncak, nikmat ya duduk-duduk, minum teh. Haji itu kata seorang latihan perang tuh haji. Dan memang latihan perang. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara anna al-jihad afdal al-a'mal." Kita melihat jihad ini adalah amal yang paling mulia. Apa la nujahid? Apakah kita nih wanita-wanita nggak berangkat perang juga? Apa kata Rasulullah SAW? Alan nisa'i jihadun la lagi. Wanita-wanita itu ada kewajiban jihad yang tidak ada peperangan di sana. Al-Hajju. Haji dan umrah tuh. Haji jemaah. Jadi haji itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Maka orang yang berulang kali berangkat haji, dia yakin. Tapi Ustaz, apa tidak memberikan peluang kepada orang lain? Ya daftar. Orang semuanya daftar. Beda dengan orang yang serobot sana, serobot sini, sikut sana, sikut sini, kepingin haji tiap tahun. Dia melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, beda tuh ada hitungannya. Karena ada orang yang berhaji berkali-kali untuk dipuji orang. Dia berhaji Masya Allah. Dan kalau nggak dipanggil Pak Haji, sakit hati. Ente subhanallah, ana nih sudah lima kali haji, nggak dipanggil haji sama ente. Ada orang seperti itu, subhanallah. Hajinya nih untuk masuk surga, bukan untuk dapat peci putih. Dan Alhamdulillah, dulu jamaah, dulu. Nggak boleh itu yang nggak haji pakai topi putih itu. Antum udah haji? Hah? Belum antum? Ah, nggak apa-apa pakai peci putih. Dulu itu topi disebut peci apa? Peci haji. Peci haji dulu. Jadi yang belum haji pakai peci hitam gitu kan dulu kan. Enggak, tapi sebenarnya enggak ada urusan tuh haji enggak haji. Tapi dikenal dulu peci putih itu dijualnya di Mekah gitu loh. Orang kalau berangkat haji bisa beli peci putih. Maka dia disebut Pak Haji ingat, yang bisa haji berkali-kali dia menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Saya pernah mewawancarai seorang jemaah haji yang haji tiga kali. Tua renta, sudah 60 lebih umurnya. Saya ngobrol, Bapak berapa kali haji? Dulu kita biasa wawancara buat radio, rekaman. Masjid Nabawi kita tanya, kalau nggak salah dia orang Kediri apa orang Madiun? Bapak udah berapa kali haji? Kata dia, sudah tiga kali Ustaz. Saya tanya, tiga-tiganya plus Pak? Iya. Haji plus sekarang berapa jemaah bayar? 100, 120. Masya Allah. 8.500 dolar. Dia tiga kali. Saya ngomong, Bapak kok bisa berangkat tiga kali? Gini ceritanya Ustaz, dia cerita. Saya punya rezeki, saya daftar haji. Udah tua dia berangkat haji. Setelah pulang haji saya ngomong, Ya Allah kalau kau berikan rezeki kepadaku, aku gak akan berangkat haji lagi. Aku akan bangun masjid di kampung. Masya Allah, dia dapat rezeki lagi, dia bangun masjid. Ternyata Ustaz habis bangun masjid dapat rezeki lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Anda daftar lagi. Tak takut miskin jamaah. Kalau kita berpikir kan, ini mah diputar Ustaz bisa beli herbal satu karung gitu kan. Orang kan diputar 100 juta. Orang kan pikirnya dunia dia. Dia nggak takut. Anda daftar lagi berangkat haji Ustaz Alhamdulillah. Kemudian ketika haji kedua itu anak berjanji lagi ya Allah kalau kau berikan rezeki kepadaku, aku nggak akan berangkat haji. Tapi aku, aku akan aspal jalan di kampungku. Subhanallah. Saya dapat rezeki lagi Ustaz. Saya aspal jalan di kampung. Selesai ngaspal jalan, duit saya nggak habis. Subhanallah jangan. Orang nggak takut miskin. Allah itu tinggal kun. Saya kun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, solusi untuk segala perkara dia dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia ngomong, ya inilah saya berangkat yang ketiga kali. Para jemaah di surga itu ada pintu haji insya Allah. Maka yang punya rezeki sekarang kalau daftar tahun ini berangkat kapan jemaah? Berapa? 10 tahun. Yang bilang 10 tahun berarti nggak tahu. Jamaah di Jember itu sudah 20 tahun. Jadi kalau daftar haji umurnya 60 tahun, dia baru bisa berangkat umur 80. Subhanallah. Dan di Singapura kata teman hampir 30 tahun karena tiap tahun hanya seribu orang yang berangkat, kalau saya nggak salah. Jadi cuma seribu orang, orang rebutan di sana daftar. Karena cuma seribu orang tiap tahun. Maka subhanallah, antum nih yang punya rezeki lebih. Bismillah, daftar, ke daftar aja, daftar. Mungkin ini nih pintu anak masuk surga nih. Daftar haji. Urusan berangkatnya serahkan kepada Allah. Karena belum tentu kita bisa berangkat. Dan haji itu usahakan dalam kondisi muda. Capek haji, apalagi jemaah Indonesia yang hajinya biasa. Sampai 9 kilo jemaah. Itu jemaah haji Masya Allah. Sering kita itu ketemu jemaah haji tersesat. Kenapa tersesat? Mereka berangkatnya sebelum subuh. Masih banyak lampu. Ah, tandanya nih lampu ini. Nanti kita kumpul di lampu ini. Berangkat bener nih pulang dari masjid lampunya nggak ada. Dia ngomong kumpul di mana nih? Subhanallah, subhanallah jamaah. Karena mereka orang-orang tua, kebanyakan yang haji itu orang sudah tua renta. Ketika umroh dia pegang sama apa? Kainnya yang di depannya puter-puter jalan gitu kan. Lepas kainnya bingung dia, pegang kain sana, kain sini. Subhanallah. Makanya kalau mau berangkat haji tak kalah muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu memiliki kewajiban atas manusia agar mereka berhaji ke rumah Allah apabila mereka mampu. Dan ingat kemampuan ini dalam mazhab Imam Malik yang mampu jalan jalan kaki orang-orang Afrika, kata teman-teman dari Afrika di Madinah tuh, dulu kakek nenek mereka berangkat haji itu tujuh tahun. Tiga tahun perjalanan, berangkat setahun di Mekah Madinah, tiga tahun balik mereka. Dan mereka ngomong, kalau setelah tujuh tahun aku nggak balik, maka istriku mulai idahnya dan warisan sudah dibagi. Perjuangan jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin Allah menyuruh Nabi Ibrahim ketika selesai membangun rumahnya, umumkan kepada orang-orang untuk datang haji itu. Kata Ibrahim, Ya Allah, mana mungkin suaraku sampai? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir, bahwa dikatakan kepada Ibrahim, Innama alaikan nidah wa alayya al juga Tugasmu memanggil, mengundang mereka untuk berangkat haji. Aku yang akan menyampaikan. Subhanallah. Akan datang orang-orang dari tempat-tempat yang jauh dengan onta yang sudah kurus kerempeng karena perjalanan yang panjang. Maka ingat yang mampu berhaji-haji Di surga itu ada pintu haji. Tapi yang nggak mampu ya nggak usah. Karena itu kewajiban untuk yang mampu. Bangun rumah wajib apa enggak wajib jemaah? Bangun rumah wajib apa enggak wajib? Wajib. Hah? Rumah di sini mah. Kayaknya enggak wajib jemaah. Kita boleh ngontak sampai mati ngontak enggak dosa jemaah. Nggak ada tuh hitungannya kalau mati dalam rumah kontrakan dosanya sekian sekian enggak ada. Enggak ada jemaah. Jadi kalau nggak berangkat haji itu ada hitung-hitungannya kalau dia mampu. Ada hitung-hitungannya sama Allah SWT karena dia rukun Islam. Wa amat salas al-ukhra, adapun tiga pintu sisanya, katanya Ibnu Hajar al-Asqalani, faminha babul kadhimin al-ghair wal 'afina 'anil nas. Pintu untuk orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Pintu pemaaf untuk orang-orang yang tatkala dia dihina, tatkala dia dicela, dia memaafkan. Itu salah satu pintu surga. Yang keberapa? Yang keenam. Ini berdasarkan riwayat dari Hasan al-Basri, diriwayatkan secara mursal. Inna fil jannati inna baban fil jannati la yadkhuluhu illa Man afa an mazlama. Di surga itu ada pintu yang tidak akan masuk dari sana kecuali orang yang suka memaafkan. Ada orang-orang yang memang semuanya biasa-biasa. Tapi dia punya hati yang lapang. Mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa, sodakahnya biasa. Tapi dia suka memaafkan orang lain. Dia dizolimi orang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Dan itu berat. Bagaimana tak tatkala kita jamaah dihina, dicerca, kemudian kita menahan amarah kita. Kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia memaafkan orang-orang itu. Ada bab al-kazimin al-ghaib. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga itu wal kazimin al wa wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Pernah Ibn Aun, budaknya itu laporan sama Ibn Aun. Wahai Ibn Aun, Ontanya itu kecolok matanya. Onta ini budak, ceritakan mungkin gimana mata ontanya kecolok. Apa kata Ibn On? Barakallahu fi. Kata budaknya, aku ini laporan ontanya kecolok. Pikirnya salah dengar nih Ibn On. Kok ngomongnya barakallahu fi? Kan biasanya orang kalau sedang ada masalah ngomongnya beda. Barakallahu fi. Ngomong lagi, Aku lulaka fuqiat ainun. Nah, kalau aku ngomong sama engkau matanya ontanya itu kecolok, kau ngomong barakallahu fi. Apa kata dia? Aku lulakal an anta hurun wajillah. Kau bebas sekarang sudah. Subhanallah, lihat jiwa-jiwa yang besar. Jemaah, sakit hati itu enggak enak. Enggak enak. Antum bisa bayangkan bagaimana orang yang sakit hati. Dia bawa tidur, dia bawa mandi, dia bawa berlari. Kemana-mana sakit hati itu dibawa. Kita kalau berangkat ke dokter ngomong punya penyakit nih, hatinya ada penyakit, harus pakai bypass atau gimana, kita akan minta nggak apa-apa dok, bersihkan sudah dok. Sumbatan-sumbatan itu bersihkan. Apalagi dengan sakit hati jamaah yang membuat makan tak nyaman, tidur tak nyenyak, maafkan orang. Mungkin itu pintu kita masuk surga. Orang yang suka memaafkan, apalagi sama sama istri, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Kau oh, jangan marah. Rasul tambah nasihatmu. Nabi kembali mengatakan la taghdab, jangan marah. Kembali lagi tanya la taghdab. Tuh mungkin pintu dia di situ. Itu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pintu babul aiman wa babul mutawakkilin alladhi yadkhulu minhu man la hisaba alaih. Ada bab sebelah kanan. Udah berapa pintu jamaah? Tujuh. Delapan jamaah. Delapan atau tujuh? Hah? Anak yang salah nanti jamaah. Yang sedekah tadi. Baik di sini waminha babul aiman wa huwa babul mutawakkilin disebutkan itulah pintu orang-orang yang bertawakal. Pintu untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk dari pintu arah kanan. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah. 70 ribu yang masuk hisab tanpa azab. Apa sifat mereka? Sebutkan hadisnya. Nah, Fabel. Hadisnya mah. Hah? Ingat sama hadisnya tuh. Nah, Fabel. Kurang satu tuh. Wala yaktawun. Barakallahu fikum. Fabel. نعم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكل mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT mereka tidak minta diruqyah bukan berarti nggak boleh diruqyah jamaah ya boleh minta ruqyah itu tapi ada orang-orang yang nggak anak sudah anak berusaha untuk meruqyah diri sendiri mereka tidak bertatoyur Atoyur itu percaya kepada ada yang nerjemahkan tatoyur itu kemanukan. Ah, burung. Ya nggak harus burung tatoyur itu ada yang percaya dengan sial lah dengan kesialan dia lihat kadang kala masuk rumahnya kelilawar wah nih ada apa nih jangan nggak boleh kita seperti itu orang-orang itu bertawakal kepada Allah walayak tahun mereka tidak berobat dengan K K itu pakai besi panas itu ya. Kemudian mereka adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang hidupnya selalu bertawakal. Yang ngomong sama istrinya, "Dek, kita nggak tahu besok mau makan apa." Ya kita serahkan kepada Allah. Kita besok cari. Itulah tawakalnya burung yang Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." khimasan wa taruhu Kalau kalian benar tawakal kepada Allah, benar-benar bertawakal menyerahkan semuanya kepada As-Samad, tempat bergantungnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita lebih percaya dengan yang di dompetnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pegang duit, aman. Padahal duit itu bisa pulang dari sini jalan kaki dia. Ada yang copet, dia dompetnya atau apa. Tapi kalau dia bertawakal kepada Allah, ya Allah, bismillah tu keluar dari rumahnya mengatakan bismillah tawakal ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Niscaya Allah Jalla Jalla akan menjaga dia. Kalau kalian tawakal dengan benar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti memberi burung jamaah. Subhanallah. Burung itu pernah nggak melihat burung itu bungkusin nasi? Pernah melihat burung, melihat sawah lagi panen nih, eh bawa karung semuanya. Set, nggak ada. Dia makan tuh cukup pulang. Besok Bismillah. Belum tentu besok mereka hidup juga kata mereka. Ada burung-burung yang tidak kembali ke ke sarang karena kematian sudah menjemput dia. Kalau kita tawakal benar seperti dia, benar-benar tawakal Allah akan memberikan kepada kita rezeki seperti memberi burung. Pagi lapar, pulang kenyang jamaah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering di rumahnya nggak ada makanan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. ada beberapa yang harus menjadi catatan kita. Bukan berarti tawakal itu tidak berusaha. Saat anak kepingin masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Saat anak mau diam di rumah, sampai datang rezeki itu sendiri. Harus ada tuh burung keluar apa duduk di sangkarnya, di sarangnya. Terbang tuh. Jadi kau kalau benar bertawakal seperti burung, keluar dari rumahmu. Cari rezeki, Insya Allah Allah akan kasih. Tapi kalau kau nggak dapat rezeki, kemudian kau kelaparan, ya sudah berarti ajalmu sudah tiba. Ada orang-orang yang memang rezekinya sudah habis, kemudian ajalnya tiba menyebut dia. Jadi bab tawakal ini bab yang agung sekali. Berusaha kita untuk bertawakal kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Karena memang la haula wa la quwata illa billah. Kemudian pintu yang ke-8. Ke-7 ke-8. Sebenarnya penentuan pintu-pintu yang empat tadi sudah sahih hadisnya. Penambahan haji itu sahih. Yang selanjutnya ada ijtihad para ulama memasukkan. Mereka memasukkan salah satunya pintu zikir atau pintu ilmu. Ada babut zikir tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu berzikir sudah. Dia nggak punya harta Ustaz. Ana ini subhanallah, ana udah tua renta. Mau sholat nggak mampu lagi. Mau sholat sunnah maksudnya. Mau puasa udah nggak boleh sama dokter. Mau sedekah nggak punya duit. Mau haji, ya Ustaz, kayaknya anak belum wajib haji. Mau berjihad, jihad mah buat orang-orang yang kuat. Kemudian mau nahan amarah ya kadang kala Orang tua ini emosinya beda sama anak-anak. Terkadang dia marah atau gimana. Kemudian tawakal, ya kalau tawakal anak tawakal Ustaz. Mungkin dia bisa masuk lewat pintu zikir. Masa tuanya orang-orang yang pensiun itu. Sebenarnya peluang masuk surganya besar, jemaah. Orang pensiun ini nggak punya kerjaan dia. Sampai katanya orang, katanya orang lagi. Orang pensiun itu nunggu mati. Nunggu aja dia sudah. Udah nggak ada kerjaan kok sudah selesai semua. Fulus pensiunan tiap bulan nggak usah kerja dapat dia. Ya bener-bener nunggu mati. Tuh peluang untuk masuk surga sebenarnya besar buat dia. Anak ada yang membuat anak tertawa, fon jemaah ibu-ibu pakai tulisan di sana jangan berbicara, ya, insya Allah. <laughs> Ada ngobrol semua ibu-ibu sana. Bikin pengajian nanti kita kasih mic di belakang, gitu, ya Mak Nah, dan itu bagus, ya, Mak Dengan dikasih tulisan itu bagus. Soalnya kalau ngomong semuanya pada akhirnya sama juga rame. Nah, babu zikir. Orang yang pensiun itu Masya Allah. Dia kalau masih sehat, dia bisa datang ke kajian. Ketika orang-orang sibuk pagi berangkat kerja, dia nggak ada kerjaan. Ini peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang-orang yang mati mendadak. Dia Alhamdulillah. Sampai tua masih bisa hidup. Dan masih bisa kenal dengan sunnah. Ya bismillah. Banyak-banyak datang ke tempat kajian babut zikir Zikir wirid pagi sore, ada di antara kita itu yang wirid pagi sorenya cuma hari Minggu. Iya. Kalau selain hari itu lupa dia atau karena kesibukan usahakan. Tapi ada orang yang bisa berpikir terus ya, Mak. Subhanallah. Kisah yang saya dengar dari seorang ustadz yang masih saya ingat dan mudah-mudahan antum juga mengingatnya. Seorang wanita tua di Jogja sana. Yang dia tiap hari di musola masjid itu dia membersihkan membersihkan daun-daunan di depan musola itu. Akhirnya para remaja masjid itu melihat kenapa sih membersihkannya itu pakai paku jangan pakai tongkat yang ada pakunya dia ya, satu-satu dia itu kata remaja masjid ma ibu tua ini kok nggak disapu aja selesai gitu kan Akhirnya keesokan harinya sebelum ibu tua datang, amar remaja masjid disapu. Ibu tua datang, nangis jemaat. Bayangkan. Dia nangis. Loh, ibu udah bersih kok malah nangis? Apa kata dia? Saya dengan setiap daun itu bersolawat buat Rasulullah SAW. Subhanallah jemaah. Ya, Ada orang-orang yang masuk lewat pintu sana jemaah. Ya, pintu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hari-hari dia, detik-detik dia, dia isi dengan zikrullah, dengan bersolat kepada Rasul SAW. Ada yang pintu ilmu. Tadi antara pintu zikir, karena zikir termasuk dengan nuntut ilmu pun, kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang masya Allah, dia itu pintu surganya lewat pintu ilmu. Masya Allah ilmunya. Tapi terkadang sholat sunnahnya jarang. Untuk sedekah ada tuh orang-orang alim untuk sedekah Allahu Akbar kata dia. Memang sedekah ini bakal diganti sama Allah. Tapi kok anak berat mau sedekah? Ada apa enggak ada? Ada manusia yang sudah punya ilmu tapi masih berat untuk bersedekah mungkin. Mungkin nggak dibukakan pintu dari situ. Tapi jangan berhenti di satu pintu. Maka tadi tuh kita catat tuh pintu-pintu itu. Kemudian kita koreksi diri kita kumpul sama keluarga kita nih kita kira-kira masuk pintu yang mana ya antum lihat dari pintu sholat sholatnya cuma yang wajib pintu puasa Ramadan aja kadang-kala masih ada yang bolong-bolong zikir habis sholat langsung berdiri ilmu datang kajian tidur antum lihat ada orang-orang yang masya Allah karena khusyuknya mendengarkan kajian masya Allah Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pintu-pintu surga itu dibuka setiap bulan Ramadan. Delapan pintu itu semuanya dibuka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, tuftahul abwabul jannati thamaniyah." futihat abwabul jinan. Kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, maka dibuka semua pintu surga, Masya Allah. Berarti Ramadan ini peluang untuk masuk dari semua pintu. Di Ramadan itu ada apa aja? Ada sholat terawih. Masya Allah. Kita mungkin sepanjang tahun nggak pernah sholat tahajud. Tapi Ramadan Masya Allah ada sholat terawih. Kemudian ada baca Al-Quran. Orang sebagian subhanallah tidak kenal Al-Quran. Kecuali Ramadan. Karena memang pintu surga di bulan Ramadan delapan-delapannya dibuka. Kemudian bersedekah. kasih berbuka orang. Puasa. Kemudian Masya Allah kajian-kajian di bulan Ramadan. Semarak nuntut ilmu. Di bulan Ramadan orang yang puasa diwajibkan untuk menahan amarahnya. Subhanallah, ada orang-orang yang nggak tahu dia berbuka apa udahlah. Apa katanya Allah nanti? Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa jihad itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Seperti perang Badar. Masya Allah. Anak kasih hadiah untuk Allah. Barakallah situ Beliau Barakallah fikum. Nah. Perang Badar jamaah. Ramadan subhan. Pintu surga yang delapan dibuka tinggal peluang bagaimana kita memasukinya. Dan juga pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Orang-orang yang puasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, Man asbaha kumul yauma sa'iman. Barang siapa yang hari ini puasa, siapa yang angkat tangan? Abu Bakar, anak. Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin. Siapa yang habis sedekah hari ini kepada orang miskin? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Man asbaha minkumul yawma ya'udu maridhan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar ana. Allahu Akbar. Abu Bakar kemudian bertanya Rasul mengatakan man asbaha minkumul yauma yatba'ul janazah atau tabi'al janazah. Siapa yang hari ini habis nganter jenazah ke kuburan? Anak, kata Abu Bakar. Masya Allah jemaah. Usahakan nih kita punya empat itu satu hari. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan majtama'na fimrin illa dakhalal jannah. Tidaklah empat sifat ini terkumpul di satu orang sehari ya Bukan sebulan sekali puasanya. Mengunjungi jenazah, enggak. Itu berkumpul satu hari. Maka dia akan masuk surga. Subhanallah jemaah. Di kota Madinah saya ingat punya tetangga itu Masya Allah. Kalau hari kemis itu dia berusaha untuk cari jenazah. Alhamdulillah. Di Madinah gampang cari jenazah. Tiap hari ada sholat jenazah di Masjid Nabawi. Iya. Maksudnya dia berangkat ke Masjid Nabawi. Kalau di masjid kampungnya nggak ada jenazah. Dia berangkat ke Masjid Nabawi. Hari Kamis. Berarti dia puasa sunnah. Kemudian dia di jalan dia sedekah. Sholat jenazah. Lalu di sebelah baki, kuburan baki itu ada rumah sakit namanya Mustashfal Ansor. Dia tuh berangkat ke rumah sakit Masuk ke rumah sakit, lihat orang sakit, labak sotobur, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah sembuh. Dia cuma ingin supaya dapat empat itu jangan. mutanafisun. Untuk surga itu perlu kita berlomba-lomba jemaah. Perlu kita ini. Maka berusaha dalam selama hidup kita paling tidak, selama hidup kita. Kita pernah beramal empat amal dalam satu hari sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengamalkan itu karena pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannati kulla yawm itsnain wa khamis setiap hari Senin dan Kamis dibuka pintu surga fayughfaru fi dzalikal yawmain likulli 'abdin la yusyriku billah akan diampuni pada hari itu semua hamba yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Illa man bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali orang yang lagi ada perseteruan sama saudaranya. Lagi ada masalah sama saudaranya. Ada iri, ada dengki, ada permusuhan. jadi itu antum. Kalau antum hari Senin, Kamis masih punya perseteruan sama saudara antum, sama tetangga atau sama siapa, nggak bakal diampuni. Akan dikatakan ambiru lihazain. Orang dua ini jangan diampuni dulu. Hatta yaksoliha. Sampai mereka baikan. Bisa dibayangkan. Kita beramal dalam riwayat lain. Turfa diangkat amalnya hamba. Ketika Senin Kemis. Kecuali buat orang yang tadi ada permusuhan. Berarti sebagian di antara kita ada yang 10 tahun amalnya nggak diangkat. Karena di hatinya itu ada kedengkian dia menyimpan dendam kepada saudara, Saudaranya udah minta maaf, dia tetap dengan kebenciannya. Saudaranya salam, dia nggak mau salam. hati hatinya. ya, Itu pintu surga dibuka, kita nggak mau masuk ke sana. Dan yang pertama kali dibukakan baginya pintu surga siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagaimana bersabda alaihi salatu wassalam ati babal jannah yaumal qiyamah aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat fa astaftih aku ingin dibukakan sebagian mengatakan itu pintu gerbang yang terbesar sebagian mengatakan salah satu pintu surga yang dengannya dibuka pintu-pintu surga lainnya ketika aku minta dibukakan jadi ketika orang sudah lewat dari sirat menuju ke dataran surga, surga itu masih tertutup. Harus dibuka dulu. Maka Rasul minta dibukakan. Fayaqulul khazin, man anta? Penjaga surga bertanya, man anta? Siapa engkau yang minta dibukakan pintu surga ini? Fa'akul Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala maka malaikat penjaga surga mengatakan, Bika umirtu la aftah li ahadin qabla. Itu kemuliaan Rasul SAW. Denganmu aku diperintahkan. Aku nggak boleh bukakan pintu surga untuk siapa-siapa sebelum engkau yang masuk dulu. Allahumma salli sallim ala nabiina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala kita mendapati salah satu pintu itu tertutup buat kita. Mungkin karena ada masalah di diri kita. Kita nggak bisa datang kajian terus. Tapi kita bisa menyokong kajian. Ya udah. Anda yang danain kajian. Anda mungkin bisa bangunin pesantren. Kalau Anda suruh belajar terus, oh, kayaknya susah. Oke, dari pintu itu dia bisa masuk surga. Dan jangan memaksakan diri semuanya harus jadi ustadz. Enggak. Antum bisa bayangkan kalau semuanya jadi ustadz nih. Semuanya berdiri ceramah di sini sama anak. Susah coba. Bagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya, ada tugasnya membangun pesantren. Anda bangunin pesantren. Ada tugasnya membangun masjid. Ada tugasnya membuat sarana dakwah. Anak yang atur mic Kita lihat jemaah. Ada orang-orang yang itu tidak pernah naik mimbar. Ada orang-orang yang kita tidak mengenal mereka. Tapi karena merekalah Anda bisa ada di sini. Antum bisa bayangkan pahala mereka. Mungkin yang ada di sini. Dia yang datang ngurusin semuanya. Yang antum di sini bisa tenang, bisa tenang. Tuh. Bisa nyaman mendengarkan ceramah maka ada pintu-pintu surga yang mungkin itu bukan pintu kita. Jangan lama-lama berhenti. Gimana kita tahu? Zatang? kita nggak tahu sama takdir kita. Seperti usaha lah jemaah. Ada orang, orang ini suka mencontoh ya. Melihat orang buka warung bebek goreng. Semua pada buka warung bebek goreng. Ada orang lihat usaha jual herbal berhasil. Semuanya pada jualan herbal. Tapi antum lihat, apa semuanya berhasil? Enggak. Enggak, ternyata fulan kau itu cocoknya jualan bebek goreng. Karena kau pintar masak. Yang fulan jualan bebek goreng kau nggak pantas kau nggak enak masakanmu kau mungkin jualan yang lainnya kita kalau lama-lama di situ mamanya kita udah berusaha ada orang-orang yang ingin belajar terus nggak apa-apa karena belajar itu dari lahir sampai mati tapi ingat kita harus tahu di mana seharusnya kemampuan kita untuk mendukung agama Allah ini di mana anda bisa ada yang sahabat-sahabat jihad dia nggak ajar Sahabat-sahabat itu kerjanya cuma jihad. Perang berangkat jihad, mereka berangkat. Gak semuanya mengajar di Masjid Nabawi seperti Ibnu Mas'ud. Yang mengajar di masjid umpamanya tidak seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar. Mereka adalah kalangan ulama-ulama sahabat. Tapi ada yang kerjaannya para sahabat itu di depan medan perang terus. Ada yang kerjanya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, enggak selalu dia ngajar di masjid, tapi dia selalu memberikan hartanya untuk dakwah untuk agama Allah ini. Maka kita lihat orang kadangkala harus berpikir di mana kemampuan dia. Apa yang dia bisa lakukan? Anani Ustaz sebagai pegawai. Ya di sana mungkin kau bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Awsani khalili bi thalath Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasihku mewasiatkan kepadaku tiga hal buat Abu Hurairah. La ada'uhunna safaran au fi safarin wala hadarin. Aku enggak pernah meninggalkan. Baik aku musafir atau aku sedang tidak musafir. Yang pertama rakaatai duha. Dua rakaat duha. Yang kedua wa salah satu ayam min kulli syahr puasa tiga hari dalam sebulan dan yang ketiga wa an la anam illa ala witrin aku enggak tidur kecuali sudah sholat witir subhanallah kita lihat wasiat Nabi buat Abu Hurairah witirnya kapan sebelum tidur ada orang-orang yang bisa bangun malam ada orang-orang yang mungkin dia malam harinya harus belajar, harus nulis, harus apa. Terkadang dia itu tidurnya malam, jam 10, jam 11, ada yang sampai jam 12. Maka orang-orang seperti ini mungkin sulit untuk sholat tahajud. Bapak, apa yang dia lakukan? Ya, oh sholatnya sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Yang nggak bisa sholat malam digantiin dengan tuhannya. Ada orang-orang yang Masya Allah cuma sholat malamnya kenceng, duhanya kencang. Tapi ada orang yang dia kalau malam nggak bisa bangun. Maka mungkin bisa digantikan dengan sholat duha. Nasihat Nabi kepada Ibnu Omar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ni'mar rajulu Abdullah law qama min al-lail atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah adalah orang yang mulia kalau dia itu salat malam. Maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi wasiat-wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beda-beda. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diwetkan Imam Ahmad. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alaiya. Fanbihni minha bisyai'in syai'in bihi. Wahai Rasulullah SAW, syariat Islam ini amalan-amalan udah banyak sekali. Tolong kau kasih tahu aku satu amalan, satu sesuatu darinya yang aku akan pegang teguh. Karena tadi, dia mungkin menurut dia terlalu berat. Banyak amalan-amalan yang dia tidak bisa amalkan. Apa kata Rasul SAW kepada orang ini? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah jaga lidahmu agar tetap basah dengan zikrullah. Yang itu disuruh sholat witir, sholat duha, yang ini disuruh zikir. Karena orang tadi, orang itu beragam, tidak seragam. Ada orang yang mampu itu, di situ mungkin dia nggak mampu. Kita lihat ada orang-orang yang mampu menjadi pemimpin. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sebagian mereka untuk menjadi komandan perang, untuk menjadi gubernur. Tapi ada orang-orang yang nggak boleh sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Abu Dhar. radhiyallahu taala anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Abu Dhar, ini araka dhaifan. Wahai Abu Dhar, aku melihat engkau sosok orang yang lemah. Lemah apanya? mungkin tidak bisa menahan emosinya ya karena menjadi pemimpin ini harus bisa bersabar Abu Dhar itu pernah keceplosan ngomong sehingga dia mencela Bilal bin Rabah keceplosan ngomong memanggil Bilal Yabna Sauda wahai anaknya perempuan hitam soalnya Bilal bin Rabah hitam. Dipanggil ibunya mesti hitam gitu. Wahai anaknya, wanita yang hitam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marah bila laporan kepada Nabi. Kemudian Rasul memanggil Abu Dhar mengatakan, Ya Abu Dhar, a'ayyartahu bi ummi. Kau mencela dia dengan menyebut ibunya. Inna kamru'un fika jahiliyah. Kau orang yang ada kejahiliaan di dirimu ditegur keras sama Rasul sallallahu agar dia kembali. Maka Abu Dhar menyadari kesalahan dirinya. Dia meletakkan pipinya di tanah mengatakan ke Bilal, injak pipiku ini. Untuk menghapuskan dosaku Injak. Kata Bilal, aku sudah maafkan. Enggak, kau maafkan aku tapi injak dulu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul SAW. Rasul mengatakan kepada Abu Dhar, Ya Abu Dhar, ini araka dhaifan. Aku melihat kau itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna 'ala itsnain. Wa la tawallayn wa la tawallayanna ma la yafin. Kau jangan pernah menjadi pemimpin untuk dua orang pun jangan. Dan kau jangan ngurusin hartanya anak yatim. Ada orang-orang yang mungkin di situ dia nggak bisa. Dia cari yang lainnya cuma. Tapi yang jelas, berusaha untuk menjadi orang-orang yang masuk dari semua pintu. Walaupun nggak ada yang kenal sama kita. Karena ada orang-orang yang Masya Allah jemaah. Yang Rasulullah SAW mengatakan mereka tuba li rajulin kebaikan surga buat dia. Ada orang-orang itu ketika dalam peperangan dia nggak pernah jadi komandan. Kalau dia ditaruh di depan, dia di depan. Dalam penjagaan dia jaga. Ditaruh di bagian belakang, dia jaga di belakang. Nggak ada yang kenal sama dia. Tapi Allah kenal sama dia, jemaah. Jadilah orang-orang yang masyhur di langit yang dikenal sama Allah di langit. Walaupun nggak ada yang kenal sama kita. nggak ada yang tahu kita pernah sedekah. Nggak ada yang tahu kita pernah membantu. Nggak ada yang tahu kita pernah sholat malam. Tapi Allah Jalla Jalla tahu dengan itu semua. Dan ada orang-orang yang terkenal di muka bumi ini. Tapi tidak dikenal di langit Allah Jalla Jalaluh. Wallahu alam bisawab. Itulah mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Kita mungkin ada banyak pertanyaan di sini. Mudah-mudahan ada sebagian yang bisa Anda jawab. Ini dari akhwat. Ya, ya berapa? Nah, ini ada pertanyaan Ustaz, jika seorang meminjam uang 100 juta dengan menggadaikan rumah yang seharga 150 juta, dan dia harus melunasi hutangnya dalam satu tahun dan andai dia tidak melunasi hutangnya dalam waktu yang ditentukan, maka rumah yang digadai tersebut harus ia relakan kepada orang yang memberi utangnya. Sementara rumah itu senilai 150 juta, apakah ini termasuk riba? Padahal penggadaian itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Subhanallah, jamaah ingat, gadai ini sekedar jaminan. Kalau dia nggak bisa bayar, dijual tuh rumah. Kalau harganya 150 juta, utangnya berapa? 100 juta. Ya udah, ambil 100 juta, 50 jutanya, kembalikan, bukan haknya dia. Anda terkadang melihat iklan apa iklannya pegadian di sini mah? Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nih ada masalah. Jangan bilang tanpa masalah tuh banyak masalah ini. Masya Allah, ini ada yang khusus nih jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi Saat Ana seorang umum menjelang usia 50 tahun. Jika Ana sudah melihat gelagat suami Ana, ada pingin tuh. Tapi suami Ana belum ngomong, tapi kan sudah tahu tanda-tandanya. Tapi Ana berusaha menghindar terkadang dengan baca Quran, sholat sunnah, beres-beres rumah. Ya karena perempuan yang katakan yang sudah 50 tahun kan, Ya udah seperti itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Gimana jamaah? Tapi dia, tapi kalau suami sudah ngomong baru ana layani karena takut dosa. Berusaha ya, wanita-wanita ini ingat seorang wanita muslimah harus kuat juga, paling nggak dia ya, berolahraga atau gimana menjaga tubuhnya. Karena wanita-wanita dulu itu sehat-sehat. Kita bayangkan Khadijah radhiyallahu taala anha umur 40 tahun menikah dengan Rasul SAW punya berapa anak? Sekarang dokter ngomong 35 udah bahaya. Ya karena perempuannya udah lemah. Dulu wanita itu cuci-cuci ya, ngambil air pakai di sumur itu, masak sambil nyup-nyupin apinya. Allahu Akbar. Sekarang semuanya pakai tombol. Saya cuci. Itu. Amin. Masak nasi. Allah Akbar. Ada bahkan cuci piring sekarang yang cuci sendiri. Itu yang menyebabkan wanita umur 40 tahun sudah mulai lemah ya. Maka dulu tuh nggak olahraga, nggak ada tempat fitness dulu ya. Perempuan pada senam nggak ada. Tapi karena kerjaan dia tiap hari itu membuat dia kuat, sehingga wanita sampai umur 40 tahun masih bisa punya anak. Masih sehat seperti Khadijah radhiyallahu taala anha dan dia bisa membesarkan anaknya menjadi putri-putri penghuni surga. Subhanallah. Maka berusalah ibu-ibu kita ini nggak semuanya pakai elektrik, bahkan mobil sekarang ya naudzubillah. Ada orang-orang naik mobil itu buka pintu nggak boleh. Ente diam. Dipencet buka sendiri. Kita kan seharusnya keluar tenaga tuh. Sungguhan jemaah kita ini banyak yang kena stroke, kena apa? Karena jarang gerak. Karena jarang gerak. Bapak-bapak juga ke masjid 200 meter. Um, Ya ma, banyak yang Anda nggak bisa jawab. Minta maaf, tanyakan kepada ustadz lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz berkaitan dengan wasiat kepada Abu Hurairah apakah saat safar masih perlu dilakukan? Saya ingat Anas, ada kaidah tidak ada sholat sunnah selama safar. Barakallahu fiik ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika safar tidak sholat rawatib, tidak sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Tapi kalau sunnah yang lainnya dilakukan. Jadi musafir itu kan sunnahnya memang kosor. Masa dia sholatnya dua rakaat masih nambah dua rakaat sunnah. Ya enggak. Kalau dia mau menambah dua rakaat sunnah berarti kan seharusnya sholatnya empat rakaat aja. Ketika dia musafir, dia itu meninggalkan sholat rawatib. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat malamnya masih boleh dilakukan dan dianjurkan. Kita di Masjid Nabawi kadang kala kan, orang musafir jemaah umroh itu. Maka dia boleh dengan sholat sunnah mutlak, sholat duhanya, dia sholat di sana. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sebenar-benarnya tawakal? Berusaha, berdoa, dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Dan tidak bergantung dengan harta yang dia miliki. Antum bisa lihat jemaah Kenapa banyak kerusakan di muka bumi ini? Kenapa hutan-hutan itu hewan buruannya habis. Kijang-kijangnya, rusa-rusanya pada habis. Karena model kayak kita nih. Gak model kayak singa. Kalau kita seperti singa, insya Allah gak bakal habis. Singa itu habis makan satu jamaah, udah diam dia sama teman-temannya. Ngeliatin kijang, jalan sama kijang. Gak diganggu tuh kijang. Tapi kita Masya Allah, satu ditembak, dua, tiga, empat, habis. Maka seharusnya kita berazam, berusaha, berdoa dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh nabung, nah. tapi jangan lupa untuk nabung akhirat kita. Kita tabung di sana. Barakallahu fiikum. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Atas persetujuan anak-anaknya, bolehkah rumah warisan tidak dibagi tapi dijadikan rumah pusaka? Boleh nggak jemaah? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh nih jemaah. Ingat, harta peninggalan orang tua itu miliknya siapa? Ahli waris. Kalau ahli waris sepakat untuk tidak dijual, boleh apa enggak? Boleh. Jadi rumah wakaf umpamanya. Ya udah, ini rumah wakaf nggak boleh dijual. Siapa aja dari keturunannya nggak mampu boleh tinggal di rumah ini. Itu atas kesepakatan ahli waris karena itu milik ahli waris. Tapi kalau ada satu ahli warisnya ngomong, "Ana minta, ana butuh." Maka bagian dia harus dikeluarkan. Momenya rumah itu punya delapan anak. Tujuh anak sepakat untuk jadi pusaka yang satu nggak sepakat nggak boleh dipaksa. Yang tahu enggak kau ini udahlah ikut suara terbanyak bukan itu hak dia. Maka harus dikeluarkan hak dia, mamanya diperkirakan berapa harganya, lalu dikasihkan kepada dia. Seperti itu. Jadi masalah itu boleh asalkan itu sudah haknya mereka ya. Kadang kala ahli waris ngomong udahlah anak nggak mau ambil kasihkan ke kakak semua. Karena kakaknya paling miskin mamanya ya nggak apa-apa. Karena itu sudah haknya mereka. Jadi hak dia dia ikhlaskan buat kakaknya. Ada haknya dia itu ada. Masya Allah, ini dari ibu-ibu nih. Bagaimana caranya untuk menjaga istiqomah dalam mendapatkan delapan pintu surga? Delapan pintu surga buat ibu-ibu itu mudah sebenarnya ibu-ibu. Rasul saw mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha Qila laha udkhulil jannah min ayy abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu salat yang lima waktu, puasa di bulan Ramadan. Ingat, puasa di Ramadan kalau ada yang ditinggalkan dibayar. Wa azza zaujah, taat sama suaminya. Saya akan melihat wajah-wajah jamaah di sini insyaallah istrinya semua taat. Amin taat. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan dirinya. Maka akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana yang kau mau. Silahkan masuk. Kau mau lewat yang mana? Silahkan. Jadi ibu itu empat dijaga. Syukuri suaminya. Apa yang dibawa oleh suaminya, ya udah disyukuri. Suaminya nggak bawa apa-apa, tapi suami ingat, tak kalah nggak bawa apa-apa ke rumahnya, bawalah cinta dan kasih sayang. Jangan udah nggak bawa duit marah-marah ke rumah. Eh, itu ya pantas bertengkar terus. Jadi kalau kau nggak bawa harta, mungkin nggak dapat. Ada jemaah. Orang-orang yang berusaha kerja pagi sampai sore nggak dapat apa-apa sih. Maka jangan lupa untuk membawa cinta untuk istrinya, membawa kasih sayang, dan insya Allah istrinya akan menerima kita dengan kita membawa cinta dan kasih sayang yang lebih baik dari harta pada hakikatnya. Masya Allah, ini kayaknya harus dikirim ke Radio Roja. Roja kan, soal soal. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai seorang muslim yang benar harus yakin akan adanya siksa adab kubur. Lalu bagaimana dengan seorang yang wafat karena kecelakaan pesawat lalu tenggelam ke laut kemudian jasadnya tidak ditemukan? sehingga tidak dikuburkan jasad itu. Bagaimana dengan ini Ustaz? Barakallahu fiqh. Yang umum manusia itu dikuburkan. Sehingga istilah azab kubur adalah azab untuk orang yang dikuburkan. Tapi pada hakikatnya azab itu adalah di alam barzah. Di alam barzah. Rasulullah SAW pernah berkata ketika Hamzah radhiyallahu taala anhu meninggal di perang Uhud. Dibedah perutnya, diambil apinya itu, Rasul ingin tidak menguburkan Hamzah. Ingin membiarkan Hamzah untuk dimakan oleh burung-burung dan binatang buas sehingga tatkala dibangkitkan di hari kiamat dikumpulkan dari berbagai penjuru jamaah. Jadi dalam artian orang yang dimakan binatang pun akan dibangkitkan. Walaupun dia mungkin dimakan ikan hiu. Ikan hiunya dimakan sama antum nih. Seperti itu. Mungkin zaman terjadi. Gimana dia akan dibangkitkan nanti. Sedangkan jasadnya itu dimakan oleh banyak binatang. Akan dibangkitkan. Dan siksa itu akan ada di alam barzah. Gimana dengan saat ada orang-orang non-muslim ini yang ditaruh di kaca nggak dikuburin? Ada kan? Coba di kaca. Kita ngeliatin nggak disiksa tuh Dengan tiap hari itu biasa-biasa aja. Ini siksa di alam yang berbeda jemaah. Jadi siksa itu di alam yang berbeda dan kita beriman dengan adanya alam akhirat, alam barzakh sebelum menuju ke akhirat nanti. Berhaji lama menunggu, apakah dengan umroh bisa? Pernah dengar umroh hukumnya sudah wajib. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan hukum umroh ini, sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ini sebagian mengatakan wajib. Orang bagaimana Ustaz? Anda mau berangkat haji masih lama umroh dulu bisa nggak? Nggak masalah sebenarnya, tapi daftar haji duluan. Maksudnya naruh duit dulu lah. Insya Allah antum dengan naruh duit itu udah niat hajinya udah pas. Nanti punya rezeki lagi berangkat umroh, karena kan hajinya masih nunggu gitu ya. Tak masalah yang seperti itu dengan berangkat umroh karena umroh wajib tapi tidak termasuk rukun Islam. Yang rukun Islamnya itu yang yang haji itu jamaah. Wallahu a'lam itu mungkin yang Anda tahu. apakah jika kita masuk WC atau buang air di tempat terbuka, disunahkan memakai penutup kepala? Ini akhwat apa yang kaji? Ikhwan. Pakai kopiah. Ya? Maksudnya jemaah. Jadi bukan maksudnya penutup ini penutup bagaimana orang itu nggak melihat. Jadi dulu orang-orang itu, Allah alam ya, mungkin anda salah memahami memahami soalnya. Jadi dulu itu mereka kalau buang air di padang pasir ya, terkadang mereka menutupinya dengan kain ya, orang itu seperti itu. Tapi Allah alam anda nggak paham nama, mungkin anda salah paham. Nah, ini pertanyaan, kalau kita sudah berkorban lebih afdol berkorban lagi atau berkorban untuk orang lain? Korban lagi nggak masalah antum. Korban lagi dan dagingnya dagingnya berikan kepada orang lain. Jadi berikan kepada orang lain daging kurban itu Allahu a'lam bishawab jemaah. Sepertinya Anda minta maaf tidak bisa melanjutkan soal-soal antum nih. Mungkin banyak yang kecewa ketika baca soalnya. Ya memang Ustaz ini nggak bisa jawab mungkin dan terlalu banyak waktunya juga tidak memungkinkan. Sekali lagi, sebelum kita akhiri majelis ini, berusaha untuk masuk surga dari delapan pintu itu. Tapi kalau tidak mampu, lihatlah di pintu mana kita memiliki kelebihan. Kita sebagai seorang yang memiliki kedudukan, mungkin kita bisa memudahkan Islam dengan kedudukan. Itu kemampuan. Mungkin orang yang memiliki harta, dia bisa memudahkan dakwah dengan hartanya. Mungkin orang yang memiliki kekuatan dia bisa menjaga dakwah ini dengan kekuatannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa dengan berzikir, ada yang dengan salat, ada yang dengan puasa. Barakallahu fikum. Sebelum terakhir Anda mau tanya, sebutkan delapan pintu surga namanya. Masya Allah. Ini yang depan dari tadi, tanya terus ya Allah, Fapel. Pintu jihad untuk sholat, untuk puasa. Itu, itu zikir. Itu tawakal. Itu sodakoh. Pintu apa? Yang belum disebutin. Pintu puasa. Terus Tentu mohon maaf dan babul aiman untuk orang-orang yang tawakal nam barakallahu fikum. Hayakumullah jamaah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga Allah subhanahuwataala bersama Rasulnya. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah, kalau ada yang salah dan anak yakin ada kesalahan di situ, anak mohon maaf itu dari diri anak sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.